Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan Al-Asl Sadis, prinsip yang ke-6 dari risalah Al-Sittatu eh, Usul atau Al-Usul Sittah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najid rahimahullah apa prinsip yang keenam tersebut? Yakni membantah syubhat yang telah diletakkan oleh syaitan, syaitinul ins wal jin. Dalam hal apa? Untuk meninggalkan Al-Quran wa Sunnah. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau mendakwakan kepada tauhid dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kemudian mereka ahlul bid'ah ingin menjauhkan manusia dari dakwahnya Syekh rahimahullah. Dengan mengatakan apa? Apakah engkau seorang mustahid mutlak? Apakah engkau seorang mujtahid mutlak sehingga engkau mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Ya ini apa? Menurut mereka bahwa yang mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu harus seorang mujtahid mutlak. Adapun yang tidak sampai pada derajat tersebut, maka wajib untuk mengikut pendapat-pendapat dan mengikuti hawa nafsu hawa nafsu yang berbeda-beda dan bermacam-macam taklid terhadap pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda dan bermacam-macam ragamnya. Nah, ikhwani rahimakumullah jami'an, ini adalah upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitab mereka yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan taklid yang mana ini adalah sunnahnya orang-orang musyrikin yakni taklid kepada al-aba wal asdad kepada bapak-bapak dan juga nenek moyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah taala yaitu Al-Qur'an wa rasulih dan sunnah rasulnya. Baratu fiikum amran amraini In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hajatul wada, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka ahli bid'ah wal ahwa' Mereka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan kepada mereka untuk taklid kepada al-aba. Kenapa? Karena engkau bukan seorang mujtahid yang mutlak, maka wajib bagi engkau untuk taklid, jangan mengambil dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah haknya seorang mujtahid mutlak. Lalu kemudian mujtahid mutlak itu apa? Ternyata mereka memberikan syarat-syarat mustahab mutlak dengan syarat yang begitu berat. Ya, yang mana Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mensifatkan al-mujtahid wal ⁆ mausuh bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Al-mujtahid mutlak itu adalah seorang mujtahid yang disifati demikian dan demikian dan demikian dengan sifat-sifat yang kemungkinan sifat itu tidak didapat kepada diri Abu Bakar dan Umar. Apalagi selain daripada keduanya harus menguasai lughatul Arabiyah dengan semua cabangnya yang ada 12 cabang. Nahwu, sharaf, ilmu balaghah, ilmu badi' bayan wal ma'ani dan sebagainya dari cabang-cabang lugatul Arabiyah yang ada 12 macamnya. Jarang yang bisa menguasai semua. Ya, dan harus menguasai fikih dengan usul-usulnya secara mendetail. Harus menguasai ilmu tarikh, harus menguasai dan sebagainya. Dari bidang-bidang ilmu itu semuanya harus dikuasai. Itu mustahil mutlak. Ya. Nah, barakallahu fikum fa illam yakunul insanu kadzalik. Apabila seseorang itu tidak seperti itu, tidak punya sifat-sifat sebagai mustahil yang mutlak, fal yu'rid anha, hendaklah dia berpaling darinya, berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah fardan hatman wajib la syakka wala iskala fihi wajib dan harus tidak ada keraguan dan tidak ada iskal baginya padanya ya apa yang wajib ya ini harus harus mengikuti pendapat-pendapatnya orang-orang mustahid mutlak wa man talabal huda min minhuma barang siapa yang mengikuti petunjuk yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah Padahal dia bukan seorang mustahid mutlak, bahwa imma zindikun au majnunun. Maka dia bisa jadi seorang yang zindik atau majnun orang gila. Di ajli su'ubati fahmihima dikarenakan uh, susahnya, sulitnya untuk memahami memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ya. Padahal Allah Taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'al min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan adakah di antara mereka yang mau mengingat Allah Ta'ala telah memudahkan mereka mengatakan karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah padahal Lugatul Arabiyah telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang mau belajar. Padahal Al-Quran itu Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka-mereka yang mau mempelajarinya. Tidak ada kesulitan, ya tentunya dengan bimbingan seorang alim. Ya sehingga barakallahu fikum apabila seseorang mempunyai ilmu alat, mempunyai ilmu mustalahul hadis, mempunyai ilmu lughatul arabiyah walaupun tidak semuanya mempunyai ilmu fikih dan juga usulnya walaupun tidak semua dan dia mempunyai kemampuan untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah maka boleh bagi dia untuk ber, beristihad boleh bagi dia untuk beristihad ya Fasubhanallah wa bihamdihi maka subhanallah maksudnya Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai pengingkaran terhadap syubhat mereka untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Masuci Allah Subhanahu Wa Taala dari apa-apa yang mereka ucapkan. Wa bihamdihi dan segala puji baginya. Kam Allah subhanahu syar'an wa qadran. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara syariat yaitu dalil-dalil dari Al-Quran ya dalil-dalil bahwa Al-Quran itu mudah ya tidak sulit untuk difahami cara syariat dalil-dalil banyak wa ya secara syariat yaitu wajibnya untuk mengikuti Al-Quran dan, dan Sunnah banyak sekali dalilnya wa dan juga kenyataan yang ada ya bagaimana para khulafaur rasyidin para sahabat ketika mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi taklid apa yang mereka dapatkan yakni al-izzah mendapatkan kejayaan dan juga para khulafah setelahnya mendapatkan kejayaan ketika menerapkan Al-Quran dan Sunnah secara kenyataan mereka-mereka yang tetap yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala tolong Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka di atas muka bumi ini wa khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhat syubha al-mal'unah dalam membantah syubhat yang tercel yang terlaknat ini min wujuhin syatta dari sisi-sisi yang banyak ya secara syar'i dan juga secara qadari penjelasannya dengan banyak sisi. Balagat yang mana penjelasan itu sampai ila haddid daruriyatil ammah sampai pada batasan ad-daruriyat al-ammah yakni ilmu yang darurah yang diketahui oleh seluruhnya ya, secara umum yang diketahui secara darurah ya penjelasan Allah Subhanahu wa taala untuk menyangkal atau untuk membantah syubhat mereka, menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah sampai pada tingkatan ad-daruratil ammah, yakni sesuatu pengetahuan yang diketahui oleh manusia secara umum, secara daruri, secara darurat, secara keharusan. Yang manusia banyak yang mengetahui akan bantahan tersebut. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun akan tapi kebanyakan manusia la ya'lamun tidak mengetahuinya. Ikhwani rahimakumullah jami'an dan juga para imah aimatus salaf ya mereka sepakat akan wajibnya mengikuti Alkitab dan Sunnah dan mereka para imah mereka sendiri tidak setuju dengan taklid. Tidak mau diri mereka di, ditaklidi akan tapi kebanyakan manusia taklid terhadap para imam tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Darul Hijrah, Imam Ahli Madinah yang punya madhab Maliki. Apa kata beliau? Kullun yu'khadhu wa yuraddu illa qaula sahibi hadzal qamar. Masing-masing orang itu bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya. Diambil kapan? Apabila mencocoki kebenaran, ditolak apabila menentang, bertentangan dengan al-haq, Benaran. Illa kecuali qaulnya penghuni kuburan ini dan beliau memberikan isyarat kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa ditolak. Harus diterima kalau itu sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam sumbernya benar. Sahih, tidak taif. Ya. Masing-masing orang itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga tidak ada taklid. Dan juga beliau sendiri setelah itu masuk dalam perkataan ini kulun yu'khadhu wa yuraddu. Masing-masing orang itu bisa diterima dan ditolak. Maknanya apa? Jangan taklid. Dan juga aku termasuk di dalamnya dan saya juga ya makna dari kalam alimah Mahalik Malik rahimahullah dan saya juga bisa diterima dan juga bisa ditolak. Makanya jangan taklid pada pada saya. Makna dari kalam beliau rahimahullah dan juga yang lainnya semuanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diterima dan bisa ditolak, tidak boleh taklid. Kalau orang taklid itu tidak peduli. Enggak peduli. Yang kita teliti apakah dia benar ataukah salah itu diikuti. Ya. Walaupun perkataannya itu bertentangan dengan ad-dalil enggak peduli. Al-taklid. Ya tidak menjadikan tolak ukur seseorang itu dengan Alkitab wa Sunnah. Akan tapi mis apa cari, nah gitu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an dan juga angkat <clears throat> Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah madhabku. Ya maknanya apa? Maknanya makhad uh, eh, Madhabku adalah Al-Quran Dan hadis Kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku Maknanya kalau ada hadis yang sahih Maka itu adalah madhab kalian Jangan kalian itu bermadhab dengan madhab Syafi'i Pokoknya apa kata Imam Syafi'i Padahal Imam Syafi'i sendiri madhabnya adalah apa? hadis yang sahih. Sehingga apabila ada perkataan al-Imam Syafi'i ada hukum yang beliau tetapkan ya sebatas ilmu yang beliau ketahui kemudian bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka yang diikuti adalah hadis dan meninggalkan dapat beliau rahimahullah dan meninggalkan dapat beliau rahimahullah karena apa? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa mazhabnya beliau adalah hadis yang sahih. Maka kita yang mengikuti jejaknya alimam Syafi'i mazhab kita juga apa? Hadis yang sahih. Dan juga perkataan beliau rahimahullah taala yang masyhur, "Iza kultu qawlan khalafa qawla Rasulillah fadribu qawli arda ha'id." Apabila ah, aku telah mengatakan suatu ucapan khalafa menyelisihi qaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribuhu maka lemparkanlah buanglah perkataanku ini ardha haid yaitu di arah ke sana dan kemari ya Bukan tapi mana yang diikuti yang dipegang yakni qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya karena kaulnya alimam Syafi'i ya, hanyalah sebagai pendapat istinbat terhadap hukum apabila bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka yang diikuti adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ini adalah alimam Syafi'i sendiri oleh karena itu tidak boleh takrif terhadap beliau rahimahullah beliau adalah imam imam ahli sunnah wal jamaah tapi akan tapi tidak maksum. Tidak semuanya benar. Ya. Yang benar hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga apabila pertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti adalah hadis Nabi dan pendapat beliau di ditolak. Kemudian Al Imam Ahmad juga mengatakan Imam Ahmad yang mempunyai madhab Hambali. Taktubu kalaman naquluhu al-yawm wa narji'u anhu gadan. Khudhu min haitsu akhadnahu. Kalian atau engkau menulis pendapat yang kami ucapkan pada hari ini dan pada esok harinya kami merubah pada esok harinya kami merubah tarajuk kepada yang lebih benar, yang lebih soab. Akan tapi apa? Khudu, ambillah min haithu akhadnahu. Dari mana kami mengambil? Yaitu dari Alkitab dan Sunnah. Ya, mengambilnya dari mana mereka mengambil? Yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga ikhwanifillah rahimakumullah jami'an, kalam ahlul ilm dalam permasalahan ini sangatlah banyak ya dalam mencela al-ara ya pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bertentangan dengan dalil-dalil dan melarang untuk taklid maka yang wajib bagi kita adalah mengambil agama ini dari Alkitab wa Sunnah dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan ulama Sunnah. Ya, bukan mengikuti pendapat ulama hanya semata mengikuti pendapatnya, tidak, tapi tanya dalilnya. Ya, kalau pendapat tersebut didukung dengan dalil yang sahih maka diambil. Kalau tanpa dalil hanya pendapat saja maka barakallahu fikum tidak tidak bisa, tidak bisa di diamalkan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian larangan, wala tattabi'u min dunihi, janganlah kalian mengikuti selain darinya, selain dari Alkitab wa Sunnah. Aulia dari para wali-wali, para kekasih-kekasih yang kalian cintai, qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian itu ingat. Masyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Taklid manusia yang melakukan taklid terhadap al-aba yakni mereka-mereka yang berpaling dari Alkitab wa Sunnah yang menjalankan syubhat ini berpaling dari Alkitab wa Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat mereka keadaannya ada tiga yang pertama yakni orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau menolehnya dan mencukupkan dengan taklid terhadap al-aba terhadap bapak-bapak mereka atau terhadap masyayikh mereka, guru-guru mereka. Ya sama sekali tidak mau menoleh melihat al-haq kebenaran tersebut yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Tapi dia mencukupkan diri dengan mengikuti jejaknya mereka para abah wal ajdad. Kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang taklid terhadap orang yang tidak faham apakah orang tersebut memang pantas untuk ditakliti. Mengikuti orang yang dia, tidak tahu orang tersebut apakah dia pantas untuk diikuti. Keadaan yang ketiga, yakni orang yang melakukan taklid terhadap al-aba wal ajdad dalam keadaan telah sampai kepadanya hujah dan dia mempunyai ilmu dan telah disampaikan kepada dia hujjah tapi dia tidak menoleh kepada hujjah tidak menerimanya dan dia masih terus bersikukuh untuk mengikut mentakliti guru-guru mentakliti bapak-bapak mereka dan sebagainya nah ikhwani fillah rahimakumullah jami'an Nah, perbedaan antara yang pertama kedua dan yang ketiga, yang pertama dan kedua ini mereka taklid dalam keadaan awam, tidak ada ilmu, tidak mempunyai ilmu. Adapun yang ketiga ini dia taklid dalam keadaan dia mempunyai kemampuan untuk menggali Al-Qur'an, menggali hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi dia taklid dan telah sampai pada dia hujjah yang ketiga ini tentunya lebih lebih tercela keadaannya daripada yang pertama dan kedua. Dan ketiga-tiganya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang banyak dari Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 170 Wa idza qila lahum ittabi'u ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا ما ألفينا عليه آباءنا apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah ikutilah tidaklah kalian mengikuti apa yang Allah taala telah turunkan Al-Qur'an dan Sunnah Qalu, mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana." Bahkan kami akan mengikuti apa yang kami telah dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Lah, barakallahu fikum ketika mereka diseru untuk mengikuti al-haq was-shawab, untuk mengikuti al-huda war-rasyad. Mereka terang-terangan mengatakan, Bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Mencela. Ya dengan firman-Nya Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahdadun Apakah mereka itu akan mengikuti Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Tidak berakal, maknanya tidak berakal ini apakah mereka itu juhala? Orang yang tidak punya wawasan. Bukan begitu, maknanya tidak berakal akan tapi dengan akalnya itu dia mereka tidak memahami. Tidak mau memahami. Adapun secara pengetahuan mereka adalah ukolat orang-orang yang mempunyai akal, yang pintar, mempunyai penemuan-penemuan, mempunyai ide-ide. Ya. Nah, mereka barakallahu fikum dengan akal mereka, mereka bisa memikirkan tentang maslahat-maslahat bagi dunia mereka dan juga maslahat-maslahat bagi manusia yang lainnya. Ya dengan akal mereka mereka bisa melakukan jual beli, melakukan muamalah dan sebagainya. Ya, secara pengetahuan mereka itu berakal, akan tapi dikatakan la yaqiluna wa la yahdadun. Mereka itu la yaqiluna syai'an tidaklah mempunyai ber, mem, tidaklah berakal terhadap sesuatu dan tidak mendapatkan hidayah. Maknanya adalah dengan akal tersebut mereka tidak memahami sesuatu din ini dan tidak mendapatkan hidayah. Lah, barakallahu fikum. Sehingga sehingga apabila seseorang ketika diseru untuk mengikuti al-haq was-shawab wal huda war rasyad kemudian dia beralasan tidak mau menerima hak tersebut kemudian beralasan dengan apa yang mereka dapati dari ayah-ayah dari nenek moyang maka dia telah mengikuti sunnahnya orang-orang musyrikin ya orang musyrikin juga begitu alasannya ketika didakwai kepada kebenaran alasannya adalah ya kami sudah mengikuti ajaran anak moyang kami Nah, barakallahu fikum, berapa banyak kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam perkara ini, yakni mereka tidak terasa bahwa apa yang mereka lakukan tersebut ternyata itu serupa tasabuh dengan apa yang telah diucapkan oleh orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sehingga barakallahu fikum apabila al-aba itu di atas sawab, di atas suatu kebenaran, di atas hak, tidak apa-apa mengikuti al-aba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah taala dikayatkan ini dalam surat Yusuf ayat 38 Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai' Yusuf mengatakan aku telah mengikuti jalannya bapak-bapakku beliau mengikuti jalannya ayah-ayah beliau nenek moyang beliau Siapa nenek moyang beliau? Ibrahim, Nabiullah Saleh, Ishak, ini juga Nabiullah yang saleh, wa Yaqub, wa ma kana lana dan tidaklah kita ini an nusyrika billah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala min syai' sedikit pun. Ya. Mengikuti ayah nenek moyang. Kalau mereka dalam keadaan di atas soab, di atas hak, maka ini tidak mengapa sebagaimana sunnahnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tapi al-aba wal ajdad nenek moyang apabila mereka di atas kesesatan, di atas al-khata wal ghaflah, maka yang demikian tidaklah boleh diikuti. Tidaklah boleh diikuti yang mana ini adalah sunnahnya orang-orang kufar. Ini adalah perbuatannya orang-orang kufar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga taklid pada ulama wal masyayikh ulama wal masyayikh la yajuz taklid terhadap mereka ya apabila mereka jelas-jelas di atas kekeliruan di atas penyimpangan tidak boleh taklid pada guru kepada masyayikh karena apa? Karena barakallahu fikum insan masyayikh juga insan adalah manusia, guru-guru juga adalah manusia. Ya, manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum. Ya maksum hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai berapapun keilmuan seseorang, walaupun tinggi masih saja dia tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Yang terjaga dari kesalahan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wal anbiya wa rasul. Ya sehingga barakallahu fikum apabila guru salah maka tidak diikuti kesalahannya. Apabila masyayikh salah maka tidak diikuti kesalahannya. Yang diikuti adalah al-haq karena apa? Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Hak itu tidaklah diketahui pada orang-orang. Tapi orang-orang itulah yang diketahui dengan al-haq yang dia terapkan, yang dia amalkan, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan memberikan permisalan terhadap orang-orang yang taklid yang masih saja dia tetap bersikukuh di atas taklidnya padahal sudah disampaikan pada kepadanya al-haq masih saja dia berada di tempatnya tidak mau berubah apa permisalannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Permisalan orang-orang yang kafir ya, mana mereka taklid kepada aba wal ajdad pada nenek moyang dan juga ini berlaku bagi mereka-mereka kaum muslimin yang perbuatannya sama dengan orang-orang kufar yang tidak yang mengabaikan Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka menjadikan ajaran agama ini yaitu dengan taklid mengamalkan agama ini dengan dengan taklid ya permisalan orang-orang kafir kama talil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Permisalannya seperti orang yang meneriaki, yang menyeru terhadap sesuatu yang tidaklah dia mendengar kecuali panggilan dan teriakan. Apa maksudnya? Alladhi aku yaitu pengembala. yang aku yang berteriak, yang memanggil, terhadap hewan-hewan gembalaan yang tidaklah hewan gembalaan itu tidaklah mendengar kecuali seruan dan teriakan saja. Apa maknanya? Yakni penggembala ketika mengucapkan suatu ucapan kepada hewan gembalaannya. Apakah hewan gembalaannya itu paham? Ayo pulang, Apakah paham dengan begitu saja ayo pulang kemudian pulang? Ya enggak. Pasti dia harus menggiring pulang. Kalau misalnya berangkat ke tempat ke lapangan untuk mencari rumput untuk digembala. Apakah cukup dengan dibilangi, ayo pergi berangkat ke ladang, cari makan. Apakah cukup seperti itu? Harus dikeluarkan. Ya, karena apa? Karena hewan ternak itu mereka tidak paham terhadap ucapan. Tidak paham terhadap bahasa. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Tidaklah hewan ternak itu mendengar kecuali panggilan dan juga teriakan saja. Adapun bahasa pengembalanya nggak ngerti, nggak paham. Ya seperti itu. Permisalan orang yang yang taklid. Ya tidak memahami. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Lah inilah permisalan bagi orang-orang yang telah tutup kalbunya, Permisalan orang-orang yang telah kunci kalbunya tidak faham terhadap risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan ayat tidak bermanfaat. Disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermanfaat, tidak memahami seakan-akan dia tidak faham bahasa. Ya kecuali suara begitu saja. Suara yang kosong dari makna. Seperti itu, sebagaimana hewan. Tidaklah mengerti kecuali teriakan dan juga panggilan saja. Apa bahasa pengembalanya nggak paham. Ya demikian juga orang yang telah tutup kalbunya oleh Allah, sampaikan hujah, disampaikan ayat, wal hadis, nggak paham terhadap ayat dan hadis, masih saja dia taklid, mengikuti nenek moyang, ya tidak tidak mau menerima al-haq kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tersebut, sehingga Barakallahu fikum mereka telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah taala mata hatinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat terhadap anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Ya, Allah taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179 Walaqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun dan sungguh-sungguh telah kami masuk kami isi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka? Lahum kulubun. Mereka itu mempunyai kulub kolbu. La yafqahuna Tidak mem memahami dengan kolbunya tersebut. Ya dia taklid buta terhadap masyayikh terhadap guru-guru. Ya dia mempunyai hati ketika disampaikan ayat wal hadis tidak mau memahami dengan hatinya. Walahum a'yunun. Mereka punya mata la yubsiru nabiha tidak mau melihat dengan mata tersebut, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kebenaran tersebut. Walahum adhanun la yasma'u nabiha Dan mereka mempunyai telinga tidaklah mendengar memasang pendengarannya ya tidak mau mendengarkan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ula kal an'am mereka itu seperti hewan ternak balhum adol bahkan mereka itu lebih sesat ula humul ghafilun mereka lah orang-orang yang yang lalai sehingga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an <clears throat> orang-orang yang tidak bisa mengambil faedah tidak bisa mengambil manfaat dari risalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan peringatan yang Allah yang Allah taala dan rasulnya sampaikan tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan dari hadis mereka di dalam Al-Qur'an Allah taala permisalkan seperti apa pengembala yang berteriak kepada hewan ternaknya yang mana hewan ternak itu tidaklah memahami kecuali teriakan saja. Tidak memahami bahasanya sehingga tidak bermanfaat peringatan tersebut. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'iratuhum bi syai' id kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Fama aghna anhum sam'uhum. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka sam'uhum pendengaran wala absaruhum dan juga penglihatan mereka wala afidatuhum dan juga kolbu-kolbu mereka bisyai sama sekali idkanu ketika mereka yajhaduna bi ayatillah menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wahakobihim dan telah mengepung mereka maka nubihi siun yaitu adab yang dulu mereka telah mengolok-olok terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan mereka mengolok-olok tidak dan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat pendengaran telinga dan kalbu bu mereka pada yaumul kiamah mereka dikepung oleh azab di benar wallah Wallahu alam bisawab. Telah selesai pembahasan kita dari risalah yang ringkas ini yakni sittatu usulin mufidatin azimah. Mudah-mudahan dengan membahas enam prinsip ini kita bisa memahami secara global bagaimana prinsip akidah dan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dari apa yang kita bacakan ini bermanfaat bagi yang menyampaikannya dan juga yang mendengarkannya. Insyaallah taala kita akan menyampaikan kitab silsilah akidah yang berikutnya yakni uh, al-wajibat al mutahattimat ini juga karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri rahimahullah kitab tipis yang tipis dan ringkas akan tapi faedahnya besar. Wafakallahu jami'a lima hibu warda walhamdulillahi rabbil alamin.